Tetapi Imam Ahmad bersikukuh dengan akidah yang lurus. La Al-Quran kalamullah. Ghairu makhluk. Al-Quran adalah ucapan Allah dan bukan makhluk. Dari sini barakallahu fikum. Sebagian kaum muslimin mengira bahwa Imam Ahmad memberontak pada penguasa. Maka dijelaskan bahwa Imam Ahmad mempertahankan akidah tetapi tidak yuharrik, tidak menggerakkan masyarakat untuk memusuhi penguasa atau memerangi penguasa. Buktinya ketika datang beberapa rombongan dari fuqaha Baghdad. Ulama ahli fiqh dari Baghdad. Berdatangan sebagai utusan, ya imam. Mengapa engkau tidak berfatwa? Untuk kita lawan saja penguasa. Beliau berkata, Usbiru, sabarlah, ini fitnah. Dijawab, ini sudah di dalam fitnah dan kita sudah di dalam fitnah. Kata Imam Ahmad, "Na'am, walakin fitnatun khassah." Ini fitnah khusus. Kalau kalian melawan ammatil fitnah, kalau kalian melawan fitnah lebih merata kepada seluruh kaum muslimin. Artinya fitnah khassah, fitnah khusus hanya Imam Ahmad, hanya fulan wa'alan bisa dihitung dengan jari saja. Yang mendapatkan kejelekan kejelekan, disiksa, ditangkap, dipukul, dicambuk. Yang lain tidak. Tetapi kalau mereka melawan, maka kaum muslimin melawan kaum muslimin akan tertumpah darah kaum muslimin dan akan merata fitnahnya ke seluruh negeri. Ini pandangan seorang ulama. Maka beliau berkata dengan ucapan yang terkenal dan tertulis dalam sejarah. Yaitu ucapan beliau la ma'amurukum wala aradalik dima'ul muslimin dima'ul muslimin. La tidak ma'amurukum aku tidak menyuruh kalian melawan wala aradalik dan aku tidak sependapat dengan itu. Dimaul muslimin, dimaul muslimin, darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Jangan, jangan, darah kaum muslimin. Yakni menjaga darah kaum muslimin, jangan kalian melawan mereka. Dibawakan barakallahu fikum beberapa dalil-dalil. Di antaranya yang terakhir kita baca hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Bayana ala sam'i wa ta'ah fi syathina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatan alaina. Kami membaiat Rasulullah SAW, yang bersumpah setia kepada Rasulullah SAW. Aku berjanji berbaiat untuk tetap mendengar dan taat pada penguasa. Dalam semangatnya kami, dalam ketiga sukaan kami. Ini walaupun tidak suka fi usrina wa yusrina dalam kesulitan kami dan dalam kemudahan kami wa asaratan alaina walaupun kami dalam keadaan diperlakukan secara curang asaratan artinya penguasa mementingkan dirinya dan keluarganya dan golongannya kemudian tidak mementingkan rakyatnya itu asaratan wa an la nunazi'a al-amra ahlahu dan kami berbaiat kepada Rasulullah SAW bersumpah untuk tidak merebut hak penguasa dari ahlinya, dari orang yang berhak. Illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata-nyata. Yang kalian memiliki bukti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hadisnya. Kata Syekh Rabi, ay kufrun kasyamsi. Kalau ada kekafiran yang benar-benar jelas seperti matahari. Kalau seperti matahari, apakah ada yang tidak tahu kalau ini siang hari? Semua melihatnya. Oh jelas matahari. Bagaimana kalau dikatakan malam? Gak mungkin. Ini memang siang. Kami semua melihat matahari. Begitulah. Namanya kufran bawahan. Kekafiran yang nyata-nyata. Tiba-tiba keluar dari Islam, masuk ke agama lain. Semua kaum muslimin tahu ini kafir. Itu namanya bawahan. Adapun dia memiliki pendapat yang katanya menyebabkan kekufuran, memiliki pendapat yang katanya menyebabkan kesesatan dan seterusnya, tidak semua orang tahu. Tidak semua orang paham. Kalau tidak semua orang paham bisa jadi pengikutnya, pendukungnya, tentaranya, pembelanya muslimin yang masih bertauhid. Yang artinya kalau dilawan maka melawan muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yani kasyamsi wadihun jelas. Amma madama yusalli fala. Adapun kalau dia masih salat, tidak. Itu bukan kufran bawahan. Karena masih salat. Ya tapi dia berpura-pura, mau berpura-pura atau tidak itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenyataannya kita saksikan dia sholat. Kenyataannya kita saksikan dia pergi umrah. Kenyataannya kita saksikan dia puasa dan seterusnya dan seterusnya. Innahu yusta'mal alaikum. Ada hadis lain. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Innahu yusta'mal alaikum umara'u." fata'rifunahu wa tunkirun. Sesungguhnya nanti akan dijadikan penguasa-penguasa kalian. Fata'rifuna wa tunkirun. Kalian kenali dan kalian ingkari. Ini kalian tahu, kalian melihat kemunkarannya. Bagaimana? Kalau Allah jadikan di atas kalian penguasa-penguasa Fata'rifuna wa tunkirun. Kalian melihat kemunkaran-kemunkarannya dan kalian melihat kedoliman-kedolimannya. Kata Nabi SAW. Ini arahan beliau. Faman kariha faqad bari'a. Siapa yang tidak suka dengan kedoliman-kedolimannya, dengan kecurangan-kecurangannya, dengan kemunkaran-kemunkarannya, dia sudah cukup. Sudah beri'a, sudah berlepas diri. Aku tidak suka, aku benci. man ankara faqad selima. Dan siapa yang mengingkarinya, mengingkari dengan makna seperti Imam Ahmad tadi dan para ulama. Bahwa itu munkar. Berarti itu adalah halal. Tidak, itu tetap haram. Tetapi penguasa kita, hukumnya haram. Itu munkar. Taib, Walakin man radiya wa taba. Siapa yang akan terkena ancaman azab? Man radiya wa taba. Siapa yang ridha dan siapa yang mengikuti. Kalau benci sudah cukup. Kalau menasehati selamat. Tentunya menasehati langsung dengan tidak tahyij. Tahyij itu membuat goncang masyarakat, membuat e, goyah masyarakat atau memprovokasi tidak tetapi langsung kepada penguasa engkau melakukan kemunkaran ini munkar ini haram ittaqillah bertakwalah pada Allah jawabannya apapun dari penguasa kamu pergi assalamualaikum artinya Urusan dia taat atau tidak taat, urusan dia dengan Allah, urusan kita adalah menyampaikan. Selesai. Wa ma 'alaika illa al-balagul mubin. Tidaklah kewajiban atasmu kecuali penyampaian yang jelas. Man kariha faqad bari'a. Wa man ankara faqad salima. Siapa yang benci dengan kemungkaran tersebut, dia telah terbebas, terlepas, tidak ikut-ikutan. Dan siapa yang mengingkarinya dengan sesuai sunnah, mengingkarinya dengan syar'i, faqad salima, maka dia selamat. Tetapi man radiya wa taba. Para sahabat berkata, Qalu, Ya Rasulullah, ala nuqatiluhum? Ya Rasulullah, apakah kita tidak perangi mereka? Qala la, ma sallu. Jangan selama mereka masih salat. Jangan selama mereka masih salat. Hadihi kulluha tudayyuha ad-demokratiyah. Kata Syekh Rabi Hafizahullah. Semua ini aturan-aturan sunnah yang bijak dan adil ini disia-siakan oleh yang namanya demokrasi. Tudayyuha ad-demokratiyah. Dibebaskan berbicara, dibebaskan provokasi, dibiarkan untuk mengkritik secara terbuka. Qala allati yu'min biha al-ikhwanul muslimun. Demokrasi yang diimani oleh ikhwanul muslimin di Mesir. Terbentuknya ikhwanul muslimin sebagai partai resmi di Mesir. Jadi bukan pemahaman atau aliran, bukan. Tetapi partai. Sehingga ketika ada yang bertanya, apa akidahnya ikhwanul muslimin? Akidahnya ikhwanul muslimin? Nggak tahu. Semuanya ada di dalamnya. Syiahnya ada di dalamnya. Khawarij ada di dalamnya. Sufi Hassafiyah ada di dalamnya. Apa lagi? Hampir semua ada di dalamnya. Bahkan terucap pemikiran wahdatul wujud dari tokoh mereka. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa demikian? Kok satu golongan di dalamnya ada macam-macam akidah? Karena Ikhwanul Muslimin berdirinya di Mesir sebagai partai. Yang namanya partai adalah jam'un nas. Mengumpulkan manusia. Bukan mengajarkan mana yang benar, mana yang salah. Bukan mengatakan ini hak, ini batil. Bukan mengajak kepada kebenaran dan menghindarkan dari kebatilan. Tetapi bagaimana mengumpulkan manusia. Kamu aliran apa? Ayo bersama kami. Kamu aliran apa? Ayo bersama kami. Nah sunni wala syiah. Islamiyah, Islamiyah Kata mereka, la syartiyah, la gharbiyah, la sunni, wa la syiah, islamiyah, islamiyah. Tidak timur, tidak barat, tidak sunni, tidak syiah, yang penting Islam katanya. Akhirnya terkumpullah segala macam bentuk akidah dan aliran di dalamnya. Al-Qardawi contohnya, tokoh mereka, Ikhwanul Muslimin. Zaimul Ikhwanul Muslimin Yaqul, dia berkata ad-demokratiyah ruhul Islam, kata Qardawi. Demokrasi adalah ruhnya Islam. Wa yaqulu nuridu daulatan madaniyah ay taqumu 'ala ad-demokratiyah. Kata Qardawi, kami ingin negeri yang madani, yaitu yang menegakkan demokrasi li'annahu la yuridu daulatal Islam karena Qardawi tidak menginginkan negara Islam Negara yang dibangun di atas prinsip la ilaha illallah. Tidak mau dia negara yang dibangun di atas qaul Allah wa qaul Rasul. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dia anggap demokrasi seperti musyawarah. Dia anggap demokrasi seperti musyawarah para sahabat ketika memilih Uthman ibn Affan sebagai khalifah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jelas berbeda, sangat-sangat amat berbeda. Karena yang bermusyawarah ketika memilih Uthman ibn Affan adalah para sahabat muhajirin wal ansar. Bahkan itu pun tidak seluruhnya didatangi oleh seorang sahabat dari rumah ke rumah tokoh-tokohnya saja. Sekarang suaranya seorang alim dan suaranya orang bodoh sama nilainya satu suara. Apa yang terjadi kira-kira? Itu bukan musyawarah. Tetapi itu adalah demokrasi. Wa demokratiya kufrun wa zanadiqah. Pemikiran demokrasi sesungguhnya kufur. Karena bukan ajaran Islam. Diletakkan oleh para zindik, para zanadiqah lidarbil Islam untuk menghancurkan Islam walitanahiyatil Islam untuk menggeser Islam anis sahah untuk menggeser Islam dari medan politik al hukmu laha laisa lillahi kata mereka aliran demokrasi ya bahwasanya hukum itu bukan milik Islam, hukum itu adalah milik rakyat. Rakyat maunya apa, itu hukumnya. Kalau kita tanya, tidak perlu tanya orang lain, tanya hati kita masing-masing. Banyak mana sih orang baik dengan orang jelek? Banyak mana orang yang lurus dengan orang yang bengkok? Banyak mana orang-orang yang ikhlas dengan orang-orang yang curang? Jawabannya barakallahu fikum dalam Quran banyak. Allah katakan wa aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Wa aktsaruhum lil haqqi karihun, kebanyakan mereka benci pada kebenaran. Wa aktsaruhum fasiqun, kebanyakan mereka orang fasik. Sebaliknya orang-orang yang baik Allah sebutkan sedikit Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Wa qalilum mahum. Sedikitlah mereka itu. Ikhwan Ibn A'azakumullah bayangkan kalau mereka semua diberi satu suara atau diberi hak satu suara. Maka mereka lah yang terbanyak. Wa in tuti' man fil ardi Yudilluka an sabilillah. Kalau engkau turuti kebanyakan manusia di muka bumi, yudilluka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Kalau ikut kebanyakan manusia, maka cukuplah ahlinya, ahli di bidangnya, ahli di bidang agama, ahli di bidang siasa, ahli di bidang politik, ahli di bidang itu mereka yang berbicara. Biarkan rakyat jelata yang tidak memiliki keahlian tidak ikut-ikutan dalam perkara besar. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah takallama atau ya yatakallam ar-ruwaibidah. Berbicara para ruwaibidah. Ditanya ya Rasulullah, siapa itu ruwaibidah? Ruwaibidah adalah orang-orang bodoh berbicara tentang urusan orang banyak. Orang-orang bodoh berbicara tentang urusan orang banyak. Mengerikan sekali. Itu tanda-tanda hari kiamat. Kembali kepada kitab. Al-Ikhwanul Muslimun al-an hum ma'as Ikhwanul Muslimin sekarang koalisi dengan syuyu'iyin, dengan sosialis, komunis. Wal ilmaniyin, wal ba'thiyin. Mereka bisa berkoalisi dengan ilmaniyin, dengan ba'siyin di Yaman maupun di Mesir. Wa fi kulli makan dan di seluruh negeri-negeri di dunia ini. Sekarang kita tanyakan apakah betul kamu ini menginginkan Islam? Kok bisa bekerja samanya dengan syuyu'in, ilmaniyin, wal ba'siyin, sosialis, komunis, Qala aina dhahaba? Inil hukmu illa lillah. Kemana perginya ayat yang sering, sering kalian baca? Kemana hilangnya ayat yang sering kalian baca? Inil hukmu illa lillah. Hukum itu milik Allah, hukum itu milik Allah, hukum milik, milik Allah. Itu yang paling sering mereka baca. Bahkan kadang-kadang Al-Quran mereka yang paling mereka baca, yang paling kotor, yang paling sering di halaman tersebut. Di ayat-ayat waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Tetapi dari awal start perjuangannya sudah salah. Yaitu mengumpulkan manusia dengan berbagai macam akidah yang berbeda Mengumpulkan manusia dengan berbagai macam prinsip yang berbeda. Mengumpulkan manusia dalam keadaan sekian jalan yang berbeda. Terus, kira-kira kalau Allah berikan kemenangan pada kalian, wahai ikhwanul muslimin. Mau ditegakkan dengan akidah yang mana? Nanti Kordawi akan berkata harus dengan liberalisme. Karena dia aklani liberalis. Nanti Said Hawa akan berkata, tidak bisa. Harus dengan pemikiran khawarij. Nanti Said Kutub akan berkata, tidak bisa. Harus dengan pemikiran Wahdatul wujud. Nanti Hasan al-Banna, pendirinya akan berkata, tidak. Kita terapkan akidah sufiyah hassafiyah. Karena dia alirannya hassafiyah. Sufiyah. Akan bertikai kembali. Antar mereka sendiri Mau diterapkan dengan apa negara ini? Maka ikhwan ibn a'azakumullah jalan yang benar adalah apa yang diucapkan dalam hadis tadi. Nasehati. Mudah-mudahan suatu saat ada orang-orang yang rasyid. Wahal minkum rajulun rasyid. Tidakkah ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang bijak dinasehati dinasehati masa tidak masuk suatu saat iya ternyata hukum kisos itu sangat mantap. Pembunuh dibunuh. Akan ada dengan nasihat-nasihat dari kaum muslimin, maka tidak perlu merebut, tidak perlu menggulingkan, tidak perlu. Mereka sendiri akan berkata, ini sudah banyak terjadi pembunuhan. Ada yang dipotong-potong, ada yang dimasukkan koper, ada yang dibuang di sungai Citarum, ada yang di kantung, ada yang di Astagfirullah, kok bisa demikian kenapa negeri ini? Besok kita terapkan hukum bunuh. Siapa yang membunuh, dibunuh. Alhamdulillah satu. Ya. Nanti kita nasihati yang kedua. Yang ketiga, yang keempat. Dimulai dengan nasihat yang paling mendasar. Yaitu akidah tauhid. Beribadah pada Allah. Dan jangan beribadah pada yang lain. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan dimulai dari diri kita sendiri, jangan memakai cara-cara yang muhdats, jangan memakai cara-cara yang bid'ah, jangan memakai cara-cara pemberontakan, provokasi, demonstrasi. Itu bukan dari Islam sama sekali. Aina dahaba inil hukmu illa lillah? Na'udzubillahi minal fitan. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah. Ma zahara minha wa ma batan. Asyahid. Yang menjadi bukti dari dalil-dalil ini. Anna a'immatal islam. Muttafiquna akhiduna binususil kitab wa sunnah fi aqidatihim. Kesimpulan yang kita dapat. Bahwasanya para imam-imam ahlu sunnah Para ulama ahlu sunnah muttafiquna akhidun. Mereka sepakat mengambil nas-nas dari kitab dan sunnah dalam akidah mereka. Mereka sepakat untuk mengambil dari sumber Quran dan hadis-hadis yang sahih dalam aqaidihim wa ibadatihim wa siyasatihim wa ma'al hukami, wa ma'al afradi wal jamaat al kitabi ala kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengambil dalil-dalil dari kitab wa sunnah dalam masalah akidah mereka. Akidatihim. Wa ibadatihim dan ibadah mereka. Wa siyasatihim dalam berpolitik mereka. Juga dengan dalil-dalil wa fitamulihim ma'al hukam dan dalam sikap mereka kepada penguasa juga harus dengan dalil-dalil Quran was sunnah. Wa ma'al afrad juga dengan orang per orang dari manusia bagaimana kita menyikapi mereka juga dengan sunnah-sunnah dengan dalil-dalil Quran was sunnah. Wal jamaat atau menyikapi jamaah-jamaah kelompok-kelompok kaum muslimin juga harus dengan dalil-dalil dari Quran was sunnah. Fal hakimu madama fida Islam, kembali pada pembahasan. Maka seorang hakim, seorang penguasa, selama mereka masih memiliki tanda-tanda keislaman. La yajuzul khuruj alaih, tidak boleh memberontak kepada mereka. Tidak boleh melawan mereka, menentang mereka dengan senjata, dengan pedang, tidak boleh. Wala yukhalif fi illa al-khawarij. Ini sepakat seluruh para ulama. Kecuali khawarij. Sehingga jangan salah. Atau jangan kaget. Atau jangan mengatakan bahwa ini tidak tepat. Kalau kita mengatakan para penentang-penentang tadi khawarij. Karena para ulama sepakat. Menyikapi para penguasa yang masih ada ciri-ciri keislaman. Dengan sikap yang diajarkan. Menyabari kekurangan-kekurangan mereka. Mendukung apa-apa yang baik dari mereka. Itu sikapnya. Seluruh ulama sepakat illal khawarij, kecuali kaum khawarij. Alladzina la yu'minuna bis sunnah, yang mereka tidak percaya pada sunnah. Ini sunnah yang mengajarkan untuk sabar, mereka marah. Sabar, sabar, sampai kapan kita sabar? Diajarkan walaupun engkau dipukul punggungmu, dirampas hartamu, marah lagi. Dipukul punggungnya, dirampas hartanya, diam. Nggak melawan, semut diinjak, gigit. Kata mereka. Ya. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal maksudnya adalah tidak melawan dengan senjata. Kalau menasehati dengan kalam langsung kepada mereka, itu mendapatkan pahala bahkan jihad yang paling tinggi sebaik-baik jihad adalah qaulul haqqi inda sultanin jair. Sebaik-baik ucapan atau sebaik-baik jihad adalah ucapan yang hak di depan penguasa yang zalim, di hadapannya, bukan di belakang. Di hadapannya langsung engkau zalim, engkau berbuat curang, engkau berbuat tidak adil. Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Aku memperingatkan engkau sebelum nanti dihisab oleh Allah. Resikonya ditanggung sendiri. Bukan berbicara di belakang, kemudian memprovokasi masyarakat, ketika sudah mulai mereka marah pada pemerintah, pemerintah marah pada mereka, yang bicara tadi hilang. Lari. Buron. Itu pengecut namanya. Mustamirruna min ahdi Uthman. Mereka ini kaum khawarij sejak zaman Uthman. Dan terus sampai hari ini masih ada. Qatalu Uthman. Memulai dengan pembunuhan Uthman. Wa qatalu Aliyan. Kemudian membunuh Ali bin Abi Thalib. La'natallahi alaihim. Semoga Allah melaknat mereka. Wastamarrat fitnatuhum ila yaumina hadha dan terus fitnah mereka sampai hari kita ini wa min wuratihim dan di antara pewaris-pewarisnya al-an sekarang ini adalah ikhwanul muslimun. Terbukti dari tokoh-tokohnya. Yang berbicara dengan kalimat-kalimat yang mengerikan. Di antaranya Said Qutub yang mengatakan dalam bukunya Fidilalil Quran. Ra'aitu itu Quran. Aku melihat di bawah naungan Al-Quran. Seluruh manusia bergelimang kekafiran. Aku melihat di bawah naungan Al-Quran semua manusia sudah keluar dari agamanya. Aku lihat di bawah naungan Al-Quran. Masjid-masjid, menara-menara yang mengumandangkan azan la ilaha illallah. Ternyata di dalamnya musyrikin. Apa ini? Kalau bukan mengkafirkan umat secara, secara keseluruhan. Silahkan kalau tidak percaya merujuk kepada buku tersebut. Saya katakan buku bukan tafsir. Karena itu tulisan dia dan tidak pantas dikatakan tafsir. Fi zilalil Quran. <clears throat> Ikhwan fiddin wa Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukan hanya Said Qutb, Said Hawa. Ia punya tiga buku besar. Yang pertama, Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqa. Tentara Allah. Secara thaqafah dan akhlak. Wawasan dan akhlak. Yang kedua tarbiyatun ruhiyah, bimbingan rohani. Yang ketiga al-Islam. Judulnya al-Islam. Tidak ada satu buku pun dari tiga buku tersebut kecuali dipenuhi dengan pengkafiran kaum muslimin. Seperti saya Qutb. Wajar kalau kemudian mereka mengkafirkan kaum muslimin di Mesir, menghalalkan kaum muslimin di Mesir, menghalalkan penguasa, dan terjadilah apa yang terjadi. Wafuru'ihim Dan juga pecahan-pecahan ikhwanul muslimin. Terpecah mereka dan kemudian muncul sempalan-sempalan yang mirip dengan induknya. Mala'ud dunya masyakil wa fitanan Memenuhi dunia dengan muskilah-muskilah. Jamaknya masyakil. Memenuhi dunia dengan problem-problem, dengan permasalahan-permasalahan dan fitnah-fitnah. Wama min fitnatin illa wa yakhudu fiha. Tidak ada satu fitnah pun kecuali mereka terlibat. Yakhuduna fiha. Silahkan sebut fitnah yang mana, mereka terlibat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yang ditangkap di sana, yang ditangkap di sini. Apa buku bacaannya? Said Qutub. Terjadi penumpahan darah di sini, di sana, ada bom di sana, ada bom di sini. Ternyata buku-bukunya, bukunya ikhwan muslimin. Bukunya mereka, yang mereka baca. Fasta'idu billah. Berlindunglah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala min syarrihim. Berlindunglah kalian kepada Allah dari kejahatan mereka dan dari tipu daya mereka. Jangan sampai kita atau anak-anak kita atau saudara-saudara kita salah asuhan. mananya salah asuhan, salah bacaan. Asal beli buku di toko, dia baca semangat. Masih umur 16 tahun, 17 tahun. Tiba-tiba berbuat teror-teror. Wallahu yata'akhawna ma'an nasara. Wallahi yata'akhawna ma'an nasara yata'akhawna ma'ar rawafid yatahalafuna ma'a syuyi'in wa yastansiruna bihim 'ala al-hukam sungguh demi Allah mereka ini ikhwan muslimin mereka bersaudara berangkulan dengan kaum Nasrani tidak percaya silahkan baca sendiri pendiri-pendiri ikhwanul muslimin di Mesir bukan hanya muslimin. Ada Kristen Ortodok yang ikut di dalamnya. Apa alasannya? Mirip dengan politikus-politikus di Indonesia. Sama. Karena kita ini miniatur Mesir. Ya. Miniatur Indonesia. Sehingga kalau Indonesia ini ada Kristennya, ada Yahudi, kita pun partainya harus ada Kristennya, harus ada Ini begitu. Sehingga IM di Mesir sama seperti itu. Wama Rawafid juga bersama Syiah terucap sendiri dari tokoh-tokoh mereka bukan satu bukan dua ada enam tokoh pendiri Ikhwan Muslimin semuanya berkata kami berupaya dengan juhdun jahid dengan kesungguh-sungguhan untuk menyatukan Syiah dengan Islam dengan ahlu sunnah apa bisa disatukan tanpa diperbaiki akidahnya, ya nggak mungkin. Ini syariatnya syariat Allah dari Quran. Mereka mengatakan bisa dirubah oleh imam. Kata Syiah. Apakah bisa bersatu? Kalau keadaannya seperti itu, akidahnya berbeda. ya Yatahalafuna ma'ar rawafid. ya Yata'akhawna ma'ar rawafid. Bersaudara dengan rawafid. Berangkulan dengan mereka. Yatahalafuna ma'asyuyuhiyin. Bahkan mereka bergabung bersaudara saling bantu membantu bahu membahu dengan syuyuhiyin. Dengan komunis. Wa yastansirun bihim alal hukam. Perhatikan lebih parahnya. Kalimat terakhirnya. Dan mereka merangkul kelompok-kelompok tadi untuk melawan penguasa. Merangkul syiah untuk melawan penguasa. Merangkul syuyu'i, komunis untuk melawan penguasa, merangkul sekian banyak golongan-golongan di luar Islam untuk melawan penguasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-hukamu fihim dulmun. la syak. Penguasanya memiliki keboliman, iya, jelas. Bila syak, nggak ada keraguan, memang penguasanya zalim. Waktu itu, di Mesir, La syakka. Lakin ma hukmul islami fihim. Taib. Kalau sudah kita kesimpulannya memang penguasanya zalim. Bagaimana sikap kita pada penguasa yang zalim? Kembali ke hadis tadi. Kata Rasulullah SAW, Yusta'mal alaikum umara. Nanti akan dijadikan di atas kalian penguasa-penguasa yang munkar, yang begini, yang begini. Bahkan ada yang lebih mengerikan beritanya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaitu umara tasma'iz bihimul qulub. Penguasa yang bulu Roma ini merinding karena zolimnya, karena jahatnya. Qulubuhum qulubus syayatin, hatinya hati-hati setan. Fi jusmanil ins, di tubuh-tubuh manusia. Sudah mengerikan seperti itu, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, Afalanunabidhum bisayf? Tidakkah kita lawan mereka dengan pedang ini? Kata Nabi, jangan. Jangan. Ittaqullaha wasbiru fa innal amra qarib. Bertakwalah pada Allah dan sabarnya, sabarlah karena urusannya dekat, sebentar, tidak lama. Dalam riwayat lain disebutkan, "Ma aqamu fikumus salah." Jangan selama mereka masih sholat. Masih ada ciri-ciri keislaman. Aina mana itu kalimat kalian inil hukmu illa lillah. Hukum ini milik Allah. Lah kalian membuat partai seperti itu, itu bukan dari ajaran Islam. Mana hukum Islam? Kalian merangkul Kristen Ortodoks, kalian merangkul Syuyu'i, Kalian merangkul orang-orang yang seperti Syiah Rafidhah. Apakah itu ajaran Islam? Apakah itu hukum Islam? Mana inil hukmu illa lillah? Mana kalimat inil hukmu illa lillah? Hukum ini milik Allah. Al-Quran fihi hakimiyatullahi was sunnah. Al-Quran itu di dalamnya menjelaskan hakimiyatullahi was sunnah. Hukum itu kembalinya kepada Allah dan Rasulullah. Artinya kepada kitab was sunnah. Dalam segala hal, termasuk dalam perjuangan kalian. Perjuangan kalian untuk Islam, ajarkan Islam yang benar satu persatu. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku ayat per ayat. Itu diajarkan. Tidak diajarkan kalian untuk melawan penguasa, untuk membuat tandingan kepada penguasa, dan kemudian merangkul aliran-aliran kufur, melawan penguasa nggak ada dalam sunnah. Fatahkum ala syu'ubi wa tahkum ala hakim. Maka barakallahu fikum. Kalian menghukumi masyarakat dan kalian menghukumi penguasa harus dengan hukum Allah. Harus dengan hukum syariat. Harus dengan cara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tujib alal hakimi an ya'adil. Sebagaimana Allah wajibkan penguasa untuk bersikap adil. Penguasa diwajibkan untuk adil. Wa an yutabbiq syariat al-Islam. Diwajibkan kepada penguasa menerapkan syariat Allah. Wa hunaka wa'idun syedid idza lam ya'dil fi ra'iyatihi. Dan di sana ada ancaman-ancaman keras bagi mereka yang tidak mau adil dan tidak mau menegakkan syariat Allah penguasa ini terancam. Wal indah Allah akan dibalas di sisi Allah. Maka sebagaimana penguasa memiliki kewajiban, rakyat juga memiliki kewajiban. Kalau penguasa menyelisihi kewajibannya, alias dolim tidak adil, alias dolim tidak menerapkan hukum Allah, kemudian rakyatnya melawan dengan senjata, artinya rakyat ini juga menyelisihi Hukum Allah Subhanahu wa taala. Berarti penguasa menyelisih hukum dilawan dengan sama. Idan antum wa haula isawa. Kalau begitu kamu dengan mereka sama. Sama-sama menyelisih hukum-hukum Allah. Maka lawanlah orang yang berhukum tidak dengan hukum Allah, lawanlah dengan berpegang dengan hukum Allah. Sabar. Wallahu taala a'lam بالصواب وصلى الله ala Muhammadin.